تفضل أستاذ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على الحرب المعطلة والجهمية قول إمام, قول إمام الشافعية في وقته أبي العباس بن سريج رضي الله عنه ذكر أبو القاسم سعد بن علي ابن محمد الزنجاني في جوابات المسائل التي سئل عنها بمكة فقال الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباتنا وعلى كل حال وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وعلى الأخب وعلى الأخيار الطيبين من الأصحاب والآل سألت أيدك الله تعالى بتوفيقه بيان ما صح لدي وتعد حقيقته إلي من مذهب السلف وصالح الخلف في الصفات والواردة في الكتاب المنزل وسنة منقولة بترك الصحيحة برواية الثقات الأثبات عن النبي صلى الله عليه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 أصلح لشأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا Qala al-musannif rahimahullah fi kitabih berkata pengarang kitab Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah al-Harbil Mu'attilah wal Jahmiyah Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub yang dikenal dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah qaulu Imam Syafi'iyah fi waktihi. berikutnya adalah merupakan perkataan atau pernyataan daripada salah seorang pemimpin ulama Syafi'iyah di zamannya Abil Abbas Ibn Suraih radhiyallahu anhu setelah imam Ibn Qayyim menukil perkataan imam Al-Muzani rahimahullah tentang bagaimana seyogianya akidah Ahlus Sunnah Jamaah beliau masih mengikuti dengan pendapat dan perkataan ulama-ulama Syafi'iyah lainnya di antaranya adalah ulama Syafi'iyah di zamannya Abu Abbas Ibn Suraih Ibn Suraij radhiyallahu anhu berkata Ibn Qayyim dzakara Abu Qasim Sa'ad bin Ali bin Muhammad Az-Zanjani fi jawabatil masail Abu Qasim Sa'ad bin Ali bin Muhammad Az-Zanjani menyebutkan dalam kitabnya Jawabatul Masail jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan allati su'ila anha bi Makkah yang ditanyakan kepada beliau di Makkah kepada Sa'ad bin Ali kunyahnya Abu Qasim Az-Zanjani Qala maka menjawablah beliau Sa'ad bin Ali bin Muhammad berkata Alhamdulillahi awalan wa akhiran Segala puji bagi Allah Awalan wa akhiran Dari awal hingga akhir Yang tiada berkeputusan Wa zahiran wa batinan Yang zahir maupun yang batin Ya Allah mengatakan huwal awwalu wal akhiru al-zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Huwal awwalu wal akhiru Allah yang awal dan yang akhir. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang kekal abadi. Yang awal dan yang akhir. Awal tak bermula, akhir tak berkesudahan. Huwal awwal wal akhir. Dialah menciptakan zaman, Subhanahu wa taala dan dia ada sebelum dia menciptakan zaman. Dia adalah yang awal dan dia yang akhir. Wal zahiru wal batin. Dia adalah yang zahir, dia adalah yang batin. Makna zahir adalah yang maha tinggi, yang maha menguasai. Dia adalah yang maha tinggi daripada segala makhluknya, dia adalah yang menguasai seluruh makhluknya. Al-zahir. Maha tinggi zatnya, maha tinggi sifatnya, maha tinggi kekuasaannya. Uluwul qahli wa uluwul qadar wa uluwul zat. Tinggi, maha tinggi zatnya, maha tinggi kekuasaannya, maha tinggi keperkasaannya di atas seluruh makhluknya. Wal-zahir wal-batin, dialah al-batin, makna batin yang paling terdekat. Dialah yang paling terdekat dengan hamba-hambanya. Ya, maka beliau berkata di sini alhamdulillah awwalan wa akhiran. Segala puji bagi Allah dari awal hingga akhir. Wa zahiran wa batinan, yang zahir maupun yang batin. Ala kull wa ala kulli hal. Puji baginya dalam segala keadaan. Baik dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin. Ya, dalam segala keadaan alhamdulillah ala kulli hal temujinya dalam segala keadaan. Wassalamu'alaikum ala sayyidina Muhammadin. Semoga salat Allah tercurah atas pemimpin kita Muhammad. Makna salawat Allah atas nabinya adalah pujian Allah atas nabinya di alamnya malaikat. Allah memuji nabinya, membanggakan nabinya. Ya inilah makna salawat Allah kepada nabinya. Ala sayyidina Muhammadin atas pemimpin kita Dialah Sayyid makna Sayyid pemimpin Muhammad bin Abdullah Al-Mustafa Dia Dialah yang terpilih Dari seluruh makhluknya Menjadi Rasul akhir zaman Menjadi Rasul yang paling utama Wa alal akhyari tayyibin al ashabi wal al dan salawat Allah juga semoga tercurah atas al-akhyar tayyibin orang-orang yang baik-baik yang terpilih dari para sahabat-sahabatnya wal al dan dari karib keluarganya. Ada sahabat-sahabat Nabi yang bukan kerabat Nabi. Ada sahabat-sahabat Nabi yang kerabat Nabi sebagaimana Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muttalib dan semacamnya. Ini disebut al al-al Adapun al-ashab adalah sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Bagaimana Umar, Uthman, bagaimana Abu Bakar dan lain-lainnya, Abu Hurairah. Maka semoga salat Allah tercurah kepada seluruh sahabat-sahabat Nabi yang baik-baik. Adakah sahabat Nabi yang tak baik? Tak ada. Semuanya baik. Mereka lah manusia pilihan. Walaupun baik-baiknya bertingkat-tingkat. Keutamaan mereka bertingkat-tingkat. Sa'alta ayyadakallahu ta'ala bitaufiqihi. Engkau bertanya kepada saya, semoga Allah selalu memberikan kepadamu taufiknya. Bayana ma sahhaladayya. Tentang penjelasan apa-apa yang benar, yang sahih. Menurut saya, di sisi saya. Wa ta'adda aqiqatahu ilayya min madhabis salafi yang telah sampai hakikatnya kepada saya dari madhab as-salaf. Orang-orang terdahulu dari golongan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, wassalihil khalaf dan orang-orang yang datang belakangan dari generasi khalaf yang baik-baik. Ya. Al-khalaf adalah orang datang belakangan yang datang setelah generasi salaf namanya khalaf secara bahasa salaf adalah e, orang-orang yang datang dahulu. Yang mendahului kita namanya salaf. Khalaf adalah orang-orang datang setelah kita. Kita ini adalah khalaf bagi orang tua dan nenek moyang kita, bagi angkatan 45, angkatan 66 dari para pahlawan-pahlawan kita, mereka adalah salaf kita, kita khalaf. Dan kita dibandingkan dengan generasi yang datang setelah kita, maka kita disebut salaf. <clears throat> Inilah secara bahasa. Adapun salaf secara istilah adalah generasi terbaik umat ini dari golongan nabi, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Inilah salaf. Adapun khalaf adalah ya, orang-orang yang datang setelah mereka yang menyelisih cara beragama mereka. Inilah namanya khalaf. Ya, secara istilah khalaf adalah orang yang datang belakangan yang mereka menyelisihi orang-orang terdahulu dalam bab akidah, keyakinan, ibadah. Ini namanya khalaf. Salaf terpuji, khalaf tercela. Adapun dimaksudkan dengan al-khalaf di sini ya wasalihil khalaf. Generasi khalaf yang datang belakangan yang saleh maksudnya dari sisi kurun waktu yang datang belakangan yang baik-baik yang mengikuti tradisi para salaf terdahulu. Ya, ini namanya al-khalafus salih. Ada as-salafus salih, ada al-khalafus salih. Jika dikatakan as-salaf maka identik dia maksudnya adalah as-salafus salih. Jika dikatakan al-khalaf maka identik dia adalah al-khalafu at-talih. Orang-orang datang belakangan tidak saleh secara mutlak. Tapi jika dikaitkan dengan al-khalafus salih, maka dia adalah orang-orang datang belakangan setelah generasi tabi'ut tabi'in yang mengikuti cara beragama mereka. Maka beliau di sini menyebutkan, ya, apa yang saya jelaskan, apa yang saya terangkan di sini adalah mazhab salaf yang sampai kepada saya. Ya, dari orang-orang terdahulu dan dari orang-orang datang belakangan salih-salih mengikuti cara beragama orang terdahulu. Fis sifatil waridah tentang sifat-sifat yang ada, maksudnya sifat-sifat Allah yang tertera fil kitabil munazzal yang tertera yang termuat dalam kitab yang Allah turunkan maksudnya Al-Qur'an was sunnatil manqulah bituruq sahihah dan yang terdapat sifat-sifat Allah dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinukil dengan jalan periwayatan yang sahih dengan jalan-jalan yang jalur-jalur yang sahih Artinya ada sunnah itu yang tidak sahih. Dia mengatakan bahwasanya apa yang dijelaskan mengenai akidah ini terambil daripada kitabullah tabaraka taala dan sunnah as-sunnah as-sahihah daripada hadis-hadis yang sahih. Ya, bukan dari hadis yang palsu, bukan daripada hadis-hadis yang dhaif, tapi semua yang dia terangkan, jelaskan terdapat padanya keterangan berupa hadis-hadis yang sahih biriwayatis al asbat dengan perawi yang meriatkan hadis tersebut adalah as-siqat as jamak daripada siqatun maknanya adalah orang yang terpercaya dalam bahasa Indonesia adapun as dalam bahasa ilmu hadis adalah perawi yang mengumpulkan karakter tamamul dhabti hafalannya baik wa tamamul adli dan sempurna kepribadiannya ya menggabungkan dua hal al-udul wad orangnya terpercaya orangnya amanah orangnya baik bukan ahlul batil bukan ahlul bid'ah dan hafalannya pun baik inilah namanya as-siqatu maka riwayat hadis di sini adalah riwayat nukil oleh perawi-perawi yang as-siqat yang mereka terpercaya diri mereka itu terpercaya bukan ahlul bid'ah dan hafalan mereka pun terpercaya gabungan daripada al udul wad-dhabtu. Anin Nabi SAW yang mereka riwayatkan dari Nabi SAW al-mursal Nabi yang dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi jawaban beliau adalah jawaban yang terambil daripada kitab Allah dan daripada sunnah as-sahihah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jalur perawi-perawi yang tiqat al-athbat. Al-athbat dimana daripada sabtun. Sabtun maknanya yang kokoh hafalannya. Ya, para perawi dinilai dari dua sisi. Pertama dari sisi pribadinya. Yang kedua dari sisi hafalannya. Ya, kalaupun pribadinya baik belum tentu hafalannya baik. Ya, berkata salah seorang ulama salaf, aku mendapati ada 70 orang yang mereka adalah orang-orang yang adil di kota Madinah, tapi tak ada seorang pun di antara mereka yang layak diambil daripada riwayat. Ya, adil dalam dirinya belum tentu dia ahli untuk meriwayatkan hadis. Ya. Orang yang cerdas, hafalnya baik belum tentu juga layak meneruskan hadis. Andai kata dia punya cacat dalam kepribadiannya seperti ahlu bid'ah yang menyeru kepada bid'ahnya. Fasik mengerjakan dosa-dosa besar. Ini semuanya menjadi sebab tertolaknya riwayat mereka. Jadi biriwayat thiqatil asbat dengan para perawi-perawi yang thiqat dalam diri mereka al-asbat dalam hafalan mereka anil nabi mursal sallallahu alaihi wasallam dari nabi yang diutus biwajizin minal qaul dengan perkataan yang ringkas ikhtisarin fil jawab dan jawaban yang pendek ya jadi beliau ini menyebutkan fatwa tentang bagaimana syokenya dalam menyikapi nama-nama sifat yang tertera dalam Quran Sunnah Beliau mengatakan ini kuambilkan dari madhab salaf, dari kitabullah al-munazzal dan dari sunnah Rasulullah sahihah dengan perawi para thiqatil asbat. Dan semuanya kuringkas dengan jawaban yang pendek. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka aku sebelum menjawab ini terlebih dahulu mengerjakan salat istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuk. Dijawab atau enggak dijawab? Dia istikharah dahulu. Subhanallah. Menunjukkan kehati-hatian yang dalam bab ini. Fastakhartullah Allah Subhanahu wa taala wajabtu anhu bijawabi ba'dil a'immatil fuqaha dan aku menjawab pertanyaan ini dengan jawaban yang dijawab oleh sebagian daripada para ulama-ulama para ulama-ulama yang faqih-faqih yang cerdas-cerdas ahli fiqih dan ahli aqidah yang kuambil daripada jawaban Abul Abbas. Inilah yang dimaksudkan Abul Abbas, Abul Abbas wahwa Abul Abbas Ahmad bin Umar. Inilah jawaban Abul Abbas Ahmad bin Umar Ibnu Suraij Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa qad su'ila an mithli sual Dia pernah ditanyakan tentang pertanyaan ini faqala maka dia menjawab. Inilah jawaban yang dijawab oleh ya Abdul Abbas Ahmad bin Umar bin Suraij rahimahullah yang dinukil oleh Abdul Qasim Sa'ad bin Ali bin Muhammad Az-Zanjani. yang mengatakan ini yang kujawab semua adalah merupakan jawaban ya pemimpin ulama terdahulu dari mazhab Syafi'i yaitu Abdul Ahmad Abu Abdul Abbas Ahmad ibnu Umar ibnu Suraij. Bagaimana jawabannya? Tafadhal. أحسن الله إليكم أقول وبالله التوفيق حرام على العقول أن تمثل الله سبحانه وتعالى وعلى الأوهام أن تحده وعلى الظنون أن تقطع وعلى الضمائر أن تعمق وعلى النفوس أن تفكر وعلى الأفكار أن تحيط وعلى الألباب أن تصف, أن تصف إلا ما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وقد صح وتقرر واتضح عند جميع أهل الديانة والسنة والجماعة من السلف الماضين والصحابة والتابعين من الأئمة المهديين الراشدين المشهورين إلى زماننا هذا كمل أن أن جميع الآي الواردة عن الله تعالى في ذاته وصفاته والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله وفي صفاته التي صحها أهل النقل صححها التي صححها أهل أهل النقل وقبالها وقبيلها وقبيلها النقاد النقاد النقاد الأثبات يجب على المرء المسلم المؤمن الموقن الإيمان بكل واحد منه كما ورد watas wa wataslimu amarahu amrihi wataslimu amrihi ila Allah subhanahu wa ta'ala kama amara dhalika mithla qawlihi ta'ala hal yanzuruna illa ay ya'tiyahumullahu fi dhulalim minal ghamam hasbuka berkata Abu Abbas Ahmad ibn Umar ibn Suraij rahimahullah dari ulama Syafi'iyah Aqulu maka aku jawab wabillahi taufik dan sesungguhnya hanya dengan Allah sajalah setiap orang mendapatkan taufik. Ini menunjukkan ikhwati fillah kita mampu mengerjakan segala macam bentuk kebaikan dengan taufik Allah semata. Kita dapat berkumpul di masjid ini dengan taufik Allah. Kita dapat bersabar mendengarkan kajian dengan taufik Allah kita dapat istiqamah mempelajari ilmu syar'i dengan taufik Allah, semuanya dengan taufik Allah. Karena segala kebaikan ada di tangannya. Al khairu kulluhu fi yadaik. Segala kebaikan ada di tangannya. Kalaulah kita meyakini segala kebaikan ada di tangan Allah, kewajiban kita sebagai hamba adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kepada kita taufiknya hidayahnya dan inayahnya. Karena kalaulah tanpa Allah tak akan ada seorang pun di antara kita yang dapat jalan petunjuk dan hidayah. Man yahdillahu fala mudillalah. Siapa yang Allah tunjuki tak akan ada menyesatkan. Wa man yudlil falan tajidalahu waliyan Siapa yang dia sesatkan tak akan ada yang mampu memberikan padanya petunjuk jalan yang benar. Aqulu billah wa aqulu wa billahi taufiq aku menjawab dengan taufik Allah semata haramun 'alal uquri an Allah subhanahu wa ta'ala haram bagi akal-akal manusia untuk menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya maksudnya haram bagi manusia bagi makhluk ya untuk menyerupakan Allah dengan makhluk seperti mereka Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tak akan pernah ada yang dapat serupa dengan Allah. Pada tadribu lillahi amsal Janganlah kalian pernah sekalipun menyerupakan Allah dengan misal-misal dari makhluknya. Berbicara tentang Allah, jangan samakan dia dengan makhluk selama-lamanya. Kau imani apa yang dia dalam kitabnya dan dalam sunnah nabinya dengan meyakini bahwasanya segala macam sifat-sifat Allah dia terangkan tak sama dengan sifat makhluk. Jangan pernah kau samakan Allah dengan makhluk. Banyak orang-orang tersesat gara-gara menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka adalah ahlul kalam. Tersesat gara-gara menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Kalau dikatakan Allah turun, berarti Allah Subhanahu wa taala menurut mereka hadithatun, hawadith berubah-ubah dan itu sifatnya makhluk. Ya. Berarti Allah dari dengan tempat karena turun adalah dari satu tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Karena itulah Allah tak mungkin turun. Nah, inilah kerja siapa? Ahlul kalam. Ya. Kalau dikatakan Allah bersemayam berarti Allah putih tempat. Ya, sebelum aras diciptakan di mana dia bersemayam? Ya, subhanallah. Ini semua pertanyaan ahlul kalam. Ahlul kalam yang kelam dalam kegelapan malam tak keluar daripadanya. Adapun kita meyakini Allah selama-lamanya tak sama dengan makhluk. Turunnya tak sama dengan makhluk, Allah tak pernah diliputi makhluk, tak pernah dalam makhluk. Tak pernah pula makhluk dalam Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, haram bagi akal pikiran manusia yang dangkal untuk menyerupakan Allah dengan makhluk, mengkiaskan Allah dengan makhluk. Wa 'alal auhami an tahuddahu haram bagi prasangka-prasangka lemah manusia untuk yakni membatasi Allah Subhanahu wa taala dengan batasan akalnya. Allah tak dapat dibatasi karena ilmunya tak terbatas, kekuasaannya tak, tak terbatas pendengarannya tak terbatas, semua sifatnya tak terbatas. Makhluk semua sifatnya terbatas. Pendengarannya terbatas, penglihatannya terbatas, penciumannya terbatas, ilmunya terbatas. Allah tak bisa dibatasi. Apa yang di balik dinding belakang kita tak tahu, terbatasnya pandangan mata kita. Bahkan kita pun tak mendengar apa yang di balik dinding sana, apa yang mereka bicarakan. Begitu terbatasnya pendengaran makhluk, Allah tak terbatas. Semua dia dengar dengan segala macam lafaz, dengan segala macam bahasa, dengan segala macam ya nada dan intonasi Allah dengar seluruhnya. Beribu bahkan berpuluh ribu bahkan berjuta orang di padang Arafat semuanya berzikir dalam waktu yang sama meminta kepada Allah dengan berbagai macam bahasa semuanya Allah dengar tak pernah tertukar antara permintaan si A dengan si B. Semuanya Allah rekam, Allah SWT ketahui, Allah dengarkan dan Allah ijabahi semua. Bagaimana kau samakan dengan makhluk? Ya, maka al awham jamak daripada wahmun. Wahmun adalah prasangka yang lemah. Ya, sebelum sebelum syakkun, sebelum dhannun, yakin, ya. Ada proses dalam ilmu itu yang tertinggi namanya yakin itu 100% benar. Di bawah al-yaqin adalah adh-dhannu. Adh-dhannu adalah 75% benar. Di bawahnya adalah asyakku. Maknanya adalah keraguan-raguan. 50-50. Di bawah asyakku al-wahmu. Wahmu yang terendah, waham. Al-awham, jadi prasangka-prasangka yang lemah. Jangan sampai ada prasangka-prasangka makhluk yang lemah antahuddahu membatasi Allah karena Allah tak terbatas. Perkataannya tak terbatas, ilmunya tak terbatas. Ya. Sekiranya seluruh lautan ya menjadi tinta ditambah tujuh lagi lautan. Sekiranya seluruh pohon-pohonan, afwan, sekiranya seluruh lautan dijadikan sebagai tinta ya. Ditambah tujuh kali lautan seperti itu pula. Wal bahru yamudduhu min ba'di sabatu abhur. Sekiranya seluruh hutan-hutan yang ada di permukaan bumi ini dijadikan sebagai pena, ma nafidat kalimatullah. Tak akan pernah berhenti habis berkesudahan kalimat Allah tabaraka taala. Bagaimana dapat dibatasi? Wa 'ala dhununi an taq taqta'a haram bagi segala macam al-dhunun. Tadi al-dhunun tingkat di atas syak. Ya, prasangka tapi yang tingkatnya di bawah yakin. Haram bagi segala macam prasangka, prasangka dhan an taqta'a, memutuskan begini tentang Allah, begitu tentang Allah Swt. wa Tak bisa dia putuskan. Karena rendahnya akal kita, lemahnya akal kita. Jangankan tentang Allah Subhanahu wa taala tentang yang perkara sepele saja pun kita bingung memikirkannya. Tentang ruh dalam diri kita saja kita sudah bingung. Bagaimana ruh ini, bagaimana tumbuhnya, bagaimana besarnya, bagaimana warnanya, bagaimana bentuknya. Padahal bersama kita selalu. Ya. Kita pun bingung ketika diceritakan tentang alamnya malaikat. Ada malaikat yang ciptakan, Alhamdulillah, fatihah samawati wal ar. Jalil malaikati rusulan. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, menciptakan malaikat-malaikat sebagai utusan, uli ajniha yang memiliki sayap-sayap, masna yang sayapnya dua. Kalau dua masih tergambar, satu kanan satu kiri. Tapi wasulasa yang ada yang memiliki sayap tiga. Coba kau letakkan dulu di mana sayap yang ketiga. Subhanallah. Bagaimana sayap malaikat yang tiga itu bagaimana? Di mana kira-kira kalau saya suruh kosa? Letakkan di mana kira-kira satu sayap itu. Kita tergambar melihat sayap, kita akan teringat kepada capung, sayapnya empat. Kupu-kupu, sayapnya empat. Ya, belalang, berapa sayap belalang? Tapi ketika dikatakan tiga sayapnya, di mana mau diletakkan? Subhanallah. Malaikat saja kau sudah buntu. Bagaimana pula Jibril yang dikatakan Nabi memiliki 600 sayap? Di mana saja saya bibir letakkan. Subhanallah. Bagaimana kau memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala? Ya, bagaimana udhunun an taqta'a wa 'ala adh-dhamairi an ta'ammaqa. Bagaimana hati kecil kita ini dapat mendalami tentang zat Allah. Wa 'ala nufusi an tufakkir. Bagaimana jiwa-jiwa ini mampu memikirkan tentang hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Wa afkari an bagaimana alam fikir kita dapat meliputi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tak akan mendapat diliputi. Bahkan dari kiamat kita dikatakan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhun yawma idzin nadhirah, wajah-wajah hari itu terang benderang ila rabbih nadhirah, melihat kepada Tuhan. Bukan makna melihat kita meliputi seluruh Allah Subhanahu wa taala, mustahil. La tudrikuhul absar, tidak akan pernah pandangan dapat meliputi Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha besar. Tak dapat diliputi. Wa 'alal albabi an tasifa. Ya, haram bagi setiap orang-orang yang berakal al-albab jamak daripada lubbun. Al-lubbu adalah isi, maksudnya adalah hati. Ulul albab orang-orang yang memiliki hati. Dan hati adalah merupakan tempat akal. Ya. Konsep Quran mengajarkan kepada kita yang berpikir itu adalah hati. Adapun otak adalah sarana yang di, dari hati inilah kepada otak. Keraja dalam diri kita ini adalah hati, segumpal darah. Ya. Otak di sini kan. Bukan ini yang memikirkan, tapi di sini. Ini adalah merupakan perangkat saja dari sini naikkan kemari, dari sini turun perintah kepada seluruhnya, tapi di sini pusatnya. Ya amlahum qulubun la yaqiluna biha? Apakah mereka punya hati tak mereka pakai untuk berpikir? Berarti yang berpikir apa? Hati, bukan otak. Tak ada otakmu. Anullah. Illa antasifa haram bagi mereka seluruhnya untuk menyipati tentang Allah illa ma wasafa bihi nafsahu fi kitabih kecuali apa-apa yang Allah sifati dirinya sendiri dalam kitabnya. Banyak keterangan Allah tentang dirinya dalam kitabnya, banyak sekali. Beratus nama-nama Allah SWT berulang-ulang dalam sifatnya dijelaskan. Nama-namanya, sifat-sifatnya, banyak sekali. Ya, jika mau kenal Allah, bacalah Quran dengan benar. Ya, nabi ibadi anni ana anal ghafur rahim, beritahukan hambaku aku Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang, wa anna azabi huwal azabul wa anna azabi huwal azabul alim, beritahukan hamba-hambaku azabku sangat pedih. Idza sa'alaka ibadi anni jika hamba-hambamu hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang diriku, fa inni qaribun jawab aku itu dekat. Ujibu dakwah terdai, aku akan mengabulkan doa orang berdoa kepadaku idza da'ani. Jika dia berdoa kepadaku, fal yastajibu hendaklah dia mengijabahi segala macam perintah-perintahku. Wal yu'minu bi, hendaklah dia beriman kepadaku. Ini cara dijabah. Jadi haram bagi apa yang disebutkan di atas bagi alam fikir, bagi prasangka, bagi segala sesuatu yang di atas disebutkan tadi untuk menyipati Allah kecuali dengan apa yang disifati bagi dirinya dalam kitabnya. Allah yang paling tahu tentang dirinya. Kita tak tahu. Oleh karena Allah yang paling tahu tentang dirinya, dialah yang paling layak menyipati dirinya. Ya, kalau engkau ditanya orang, "Eh fulan, apa kira-kira sifat-sifat yang ada dalam dirimu?" Beritahukan kepada kami agar kami paham siapa engkau. Dia akan berkata, aku ini orangnya penyabar loh. Aku orangnya penyayang. Aku orangnya lembut. Aku orangnya macam-macam. Ya, itu perkataan dia. Ya, andai kata dalam kenyataan kita lihat apa yang dikatakan dia benar, kita katakan benar. Ya, Andai kata dia berbohong karena apa menyatakannya berbeda dengan kenyataan, kita katakan ucapannya bohong. Ini makhluk. Dan hakikatnya makhluk yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Walaupun dia berbohong kepada orang, aku ini orang yang jujur loh, padahal dia penipu. Akan ketahuan belangnya. Ya. Setiap orang paling tahu tentang dirinya. Ya, kullu nafsin bima kasabat rohinatun Setiap orang itu dengan apa yang diperbuat akan bertanggung jawab. Ya. ya. Jadi yang paling tahu tentang Allah adalah dirinya sendiri. Qul a antum a'lamu amillah. Katakan Muhammad, apakah akan lebih tahu tentang Allah atau Allah sendiri? Tentulah Allah paling tahu. Allah zat yang gaib kita tak bisa mengenalnya kecuali dia kenalkan kepada kita melalui perkataannya dalam kitabnya. Dia di atas aras. Siapa yang mengatakan Allah? Bukan Wahabi yang mengatakan Allah di atas aras, tapi Allah sendiri. Bukan kaum Wahabi. Tak ada kaum Wahabi yang mengatakan Allah di atas aras. Dia sendiri yang mengatakan dalam tujuh tempat berulang-ulang. Dia di atas seluruh makhluknya, dia di atas langit, dia sendiri yang mengatakan berulang-ulang, berpuluh ayat menunjukkan dia di atas. Amin tuman fis sama. Apakah akan merasa aman dengan dia yang di langit? An yakhsifa bikumul ard jika dia mau dia tenggelamkan bumi kalian. Siapa yang di langit ini maksudkan? Allah, maksudnya di atas langit. Ya. Jadi haram bagi akal alam pikir manusia ya, untuk menyifati Allah kecuali apa yang disifati tentang dirinya terdapat dalam kitabnya. Yang mau mengenal Allah bacalah kitabnya. Aw ala atau yang dia jelaskan melalui perkataan nabinya. Yang paling tahu di antara seluruh makhluk tentang Allah adalah para nabi karena Allah beritahukan kepada mereka tentang dirinya, tentang sifatnya. Karena itulah kita untuk mengenal Allah hanya melalui dua pintu saja. Pertama, informasi daripada Allah yang terdapat dalam kitabnya. Yang kedua, informasi daripada Rasul terdapat dalam sunnahnya yang sahihah, yang sahihah, yang tidak sahih tak pakai. Adapun untuk mengetahui makhluk banyak jalannya. Ya. Kita mengenal gajah kenapa? Karena kita melihat gajah. Di mana kulit gajah? Aku pernah ke binatang, aku lo gajah. Jadi kita mengetahui gajah dengan melihat. Ya, sebagian orang buta tak pernah lihat gajah. Maka akhirnya kita beritahukan, kau pernah lihat gajah? Cemana mau lihat aku buta? Kau dengarkan baik-baik. Gajah tu, telinganya besar loh. Hidungnya panjang, namanya belalai. Badannya tinggi, besar. Mulailah tergambar baginya sedikit demi sedikit. Informasi sampai kepadanya melalui berita, kabar. Kabar dari orang yang pernah melihat gajah. Akhirnya tergambarlah, oh kira-kira begini ya gajah rupanya. Taulah dia walaupun tak 100%. Dari mana informasi orang yang melihat gajah? Ya, subhanallah. Kadang-kadang kita mengetahui informasi sesuatu tentang sesuatu ya dari dirinya sendiri, dari yang bersangkutan. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, tak ada makhluk yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Satu, yang kedua, tak ada makhluk yang pernah mengetahui tentang Allah kecuali para rasul. Melalui informasi daripada Allah yang Allah sampaikan kepada rasulnya tentang sifat-sifatnya, maka kita tertutup untuk mengetahui tentang Allah, tak bisa kita kiaskan dengan apapun juga karena kita tak pernah melihat Allah sama dengan makhluk dia berbeda. Ya, kita hanya dapat informasi daripada Allah dan daripada Rasulnya dan Allah pun telah menjelaskan bahwasanya dia tidak akan pernah sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi apa? Syai'un laisa kamitslihi. Tak ada yang sama dengannya. Walam yakun lahu kufuwan tidak ada seorang pun yang dapat sama dengannya. Fala tadribu al amsal. Banyak ayat Allah tak akan sama dengan makhluknya. Ya. Waqad sahha wa taqarrara. Sungguh telah datang dengan jalan yang benar. Wa taqarrara. Telah ditetapkan. Wa tadhaha. Telah jelas. Inda jami'i ahli diyanati wa sunnah. Bagi seluruh ulama-ulama yang mengetahui agama dan ulama-ulama sunnah. Ahlu sunnah wal jamaah. Minas salafil madin. Dari orang-orang salaf yang terdahulu wassahabati wattabi'in dari golongan para sahabat dan tabi'in. Sahabat adalah setiap orang yang pernah berjumpa Nabi beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam meski eh, dan meninggal di atas keislaman. adalah sahabat. Tabi'in adalah orang-orang yang berjumpa dengan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah terdapat telah benar menurut orang-orang terdahulu dari golongan salafus salih, para sahabat, para tabi'in telah eh, ditetapkan ya dari golongan sahabat tabi'in minal a'immatil mahdiyyin daripada ulama-ulama yang terbimbing atas petunjuk ar-rasyidin al-masyhurin yang mereka di atas jalan yang benar yang mereka begitu terkenal masyhur ila zamanina hadza sampai zaman kita ini anna jami'al ayi bahwasanya segala macam ayat al ayi jamak daripada ayatun segala macam ayat al-waridah an anillah yang datang daripada Allah taala fi dzati yang berbicara tentang zatnya wa sifati tentang sifatnya ya wal akhbar dan segala macam yang datang dari berita-berita as-sadiqati as-sadirati berita yang benar yang datang dari rasulnya yang mulia sallallahu fillah tentang Allah wa fi sifati tentang sifatnya allati sahhahaha ahlun naql berita-berita dari Rasulullah yang telah disahihkan oleh para ulama-ulama ahlu hadis yang telah menukil hadis wa qabilah nuqadul yang telah diterima oleh para ulama-ulama pengkritik setiap jalur-jalur hadis yang mereka kokoh ya, hafalannya, ilmunya semuanya sudah mereka teliti hadis-hadis sahih Ya, yajibu alal mar'il muslim, wajib bagi setiap orang Islam, al mumin al muqin yang mengaku beriman, yang memiliki keyakinan, al iman, wajib bagi mereka mengimani bi kulli wahidin minhu. Dengan segala macam ayat yang berbicara tentang perkara Allah, namanya, sifatnya, kama warad sebagaimana yang terdapat dalam kitabnya dan dalam sunnah nabinya wa amrihi ilallah sambil menyerahkan urusan tentang sifat tersebut kepada Allah bagaimana hakikatnya hanya Allah yang tahu tentang zatnya hanya Allah yang tahu kama amara dzalik sebagaimana Allah perintahkan hal itu ya mithlu qauli ta'ala contohnya firman Allah taala yang harus kita benarkan hal yang duruna illa an ya'tiyahumullah apalagi yang mereka tunggu Apalagi ditunggu oleh orang-orang kafir. Illa an ya'tiyahumullah kecuali datangnya hari kiamat ketika Allah akan datang menyidang mereka. Fi dhulalin minal ghamami wal malaikah. Ya, di atas daripada kumpulan-kumpulan awan dan malaikat-malaikat. Akan datang nanti hari kiamat ikhwati fillah rahimakumullah. Ketika seluruh manusia dibangkitkan turunlah malaikat-malaikat dari seluruh penjuru langit turunlah dari malaikat malaikat malaikat dari langit pertama dari langit kedua dari langit ketiga datanglah Allah ya dengan malaikat bagaimana datangnya Allah jangan kau tanya kau imani yang jelas tak sama dengan datangnya malaikat tak sama datangnya kita wajah rabbuka wal malaku safan safan dan Tuhanmu datang dan malaikat pun datang bersaf-saf kita imani Allah akan datang untuk menyidang manusia dari kiamat. Tapi jangan samakan kedatangan Allah dan kedatangan kita. Ya. Bagaimana datangnya? Allah alam hanya Allah yang tahu, tapi pastikan datang. Apakah seperti kita? Mustahil. Kita datang satu tempat ke tempat lain. Allah tidak pernah dalam makhluknya. Tempat itu makhluk. Allah yang menciptakannya dan dia bukan dibatasi dengan makhluknya. Paham jemaah sekalian? Allah akan datang. Apakah sama yang kita datang? Mustahil. Apakah Allah akan masuk ke langit tujuh, ke enam, ke lima? Itu makhluk. Allah swt di atas seluruh makhluknya. Selama lamanya Allah di atas seluruh makhluknya, tidak dalam makhluknya. Tak pernah Alusunan mengatakan Allah swt dari putih tempat. Tak pernah. Subhanallah. Tak pernah. Ya. Ahlu sunnah meyakini bahwasanya makhluk tertinggi adalah aras. Di atas aras tidak ada lagi namanya makhluk. Yang ada hanyalah Allah Jalla wa'ala. Bagaimana dikatakan Allah Swt wa taala diliputi tempat? Tempat itu dibuat Allah Swt wa Ya, makhluk itu yang paling tinggi aras di atasnya enggak ada lagi apapun namanya makhluk. Dan Allah selama-lamanya Maha Tinggi. Sifat Maha Tinggi adalah merupakan sifat zat al-ulu. Tidak pernah Allah SWT di bawah makhluknya. Tak pernah. Apalagi dalam makhluknya tak pernah. Selama-lamanya di atas seluruh makhluknya. Allah mengatakan, Wahwal qahiru. Dialah zat yang maha perkasa. Fakwa ibadih di atas hamba-hambanya. Berapa sisa waktu? Habis. InsyaAllah di kesempatan akan datang kita akan lanjutkan membaca sifat-sifat Allah yang dia jelaskan dalam kitabnya dan sunnah Rasulnya. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين